Kalau kula pengen selamat nih kiai-kiai Ponorogo. Milo kadang-kadang yang calak ini di kiah ini ramani dani. Soalnya apa pun biasa dipakani karo calak. DPR salah kok ramani dani terus biasa diamplop. Mila niku ingkang dipun wastani samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsa. Gue sewu lho Pak DPR jenengan gelem tekor yo ya berarti siap ngrungokke omongan kula. Wong nyatane iki DPR karo wargane ampuh wargane, wargane kuat ngundang kula ngaji DPR urung tahu. Tapi ya Allah, ndelok kanca-kanca niku mbok yo ya aja ngono-ngono banget kok karo kiai. Suwe-suwe kiai kok mung dianggap kaya dong salam, mung kaya laos. Tegese napa yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng di dhisik. Sungguh terlalu engkau telah mencampakkan aku. Wadah. Suwe-suwe kiai kok mung kaya kondom. Wah. Butuh tinggo ra butuh dibuah. Wah, alhamdulillah nih. Lurai belum teko terus. Dongake muga-muga lurai panjang umur. Wong sak mati lurai urip dhewe. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliil jamal wa manba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asol amma ba'du Hadratul Muhtaromin, para kiai, para habaib, bapak-bapak guru, dewan pusat ustazah, engkang estu kula takdimi, panjenenganipun para pejabat engkang kersorawu, Nekake pejabat niku paling gampang yang ajeng pemilu. Niku biasane boten diundang teko nopo malih bangsa caleg calon legislatif, calon DPR itu nyuwun sewu. biasanya yang ajeng pemilu dosa orang. Bahkan mau dalu pulau matur wonten balong setan demit iblis niku yang ajeng pemilu sami minggat saking wit-witan soale nopo setane isin delok gambare caleg cangkeme mrenges ngelem awake dhewe Ila kula pesan kali Bapak Ibu warga masyarakat pekok Napa? dicekok itu lah bocah cilik ra di mangan ini. Kulawa ngomong napa? Nggih, maklum soalnya wedange rung teko. Sinten kemawon pejabat delu menika ingkang rawuh adalah Pak Camat Pak Lurah Bu mriki wonge sing pundi oh sing irunge pesek niku nggih Bu Lurah nah niki repot meneh lah sing lanang lurah sing wedok niku Bu Lurah ketua tim penggerak PKK lah sing wedok lurah napa sing lanang nggih otomatis jadi Pak Lurah Nggih mboten, mosok Bapak kok jadi ketua tim penggerak PKK. Lo enten tembung lan istilah wong wedok niku biasane surga nunut neraka. Tegese napa? Pun mboten napa-napa teng mriku nek tidak rampung. Pun kersane. Muga-muga sok dadi kiai kabeh. Amin. Rupamu kaya gitu. biarin nggak apa-apa wong wedok niku lah menang sing lanang jadi bupati otomatis sing wedok jadi bu bupati sing lanang jadi gubernur sing wedok bu gubernur ini wong wedok niku pokoknya menang ngopo ngopo, niku nggih wong wedok Ponorogo duwe bupati otomatis sing itu tuntutan. Mereka ana Pak Lurah, sing itu pun lurah, tapi lah sing lagi sing jadi lurah itu sing itu, sing lanang mboten otomatis Pak Lurah. Sing itu tentara. Nyuwun sewu sing lanang tentara, sing itu itu mesti langsung melu persis ketika tanda. Tapi lah sing itu tentara, sing lanang urung mesti. Sing lanang polisi, sing itu otomatis jadi bayangkan. Mila nopo-nopo niku Islam niku ternyata mulia ke wong wedok niku tenang. Mila ana ibu kota ora ana bapak. Ana ibu jari ora ana bapak. Ana hari Kartini ora ana hari Kartono. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Kartini. Boten enten istilah Bapak Kartono. Enten hari Ibu Rono kuwi bapak. ono bumi rono pakmi. Bahkan wong Jepang niku gawe alat cilik kagem motor. Jenenge nggih kok pedok, napa busi. Ora ana paksi kok mboten. Jamat, Pak Duto, Pak RT, Pak RW, Budi, Mbak Mudin, nopo Mbak Kaum, buatan ketinggalan pak polisi, pak tentara, mobil khusus, tukang foto. Ngaji yuk kawasan oblong. Duwi wae kawase oblong paling sumbangan ini e salah. Dong niki rakyat tokong diapusi saben ajeng pemilu didumi kaos tipis kaya saringan kaya saringan sama ngono kuwi sewenenge ra kok kok mila nyuwun sewu kula niku paham politik tapi kula mboten purun terjun dunia politik 2016 Pitulas itu pilihan Bupati Sleman. Pulau disuwun kabure dados wakil bupati. Kulo jawab Pulau boten Pulau Kulo boten pantas. Soale napa? Mungkin nak Pulau jadi wakil bupati, Pulau ora iso ngonek ke bupati. Nah sementara yang kulo ngaji, pulau aja ke bupati bebas, aja ke gubernur bebas, aja ke DPR bebas. Kementara di Wonsewu yang kula jadi wakil bupati niku mungkin kali DPR itu lah mitra. Milo DPR ini kan nyelok bupati, saudara bupati. Bahkan di Wonsewu, presiden itu menawi sidang ke DPR ini kan di Wonsewu, saudara presiden. Jadi lah kula kan jadi wakil bupati kula pegah. Mendingan dados kaya sakniki tapi iso ngonek-ngonekke bupati. Lah kan nyuwun sewu menawi kiai niku lah imane orang kuat tenanan ilmune ora rapi tenanan begitu mlebu dunia politik niku biasanya ambiar Milo kata saat ini di DPR moro-moro korupsi senajan toh wujudnya kayak kiai contohnya nih kau saking Maduro bupati Sinten Pak ini? Sinten nika ini, Sinten Bu Amin Jajah nyemplung pun jorok padahal cedak karo ulama lan kiai. Mila kula sering matur, kewan sing gaweane dolan ning sawah ning ladang kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing gaweane mangan duit ning DPR niku jenenge Paham banget gitu. Mila mangdongake muga-muga Gus Nutah istiqomah ora usah dadi anggota DPR istiqomah yang sah dari bupati. Amin. Belum lagi iki takon, Gus, dengan jenengan Pak Ma'ruf Amin di kita Jadi Wakil Presiden Jokowi pripun? Nggih saya pulang biasa, nggih seneng, kula nggih sedih. Sedhihe teng senengnya teng di Eh ana wong NU iso jadi wakil presiden. Sedhihe teng di kelas Rois Am niku di bawah presiden. Padahal Rois Am niku nyuwun saya posisi yang sangat terhormat. Mila kula iki kali jujur kula, Abah benjang nyoblos Jokowi napa nyoblos Prabowo? Kula jawab, awakmu ora usah kakean takon aku nyoblos sapa, sing penting aku nyoblos awakmu. Lah ya bojoku dhewe apa? ta? Wong kula niku sakniki jarang coblos coblos Wong soalé kula jarang mulih patang dino nem dino ketemu bojo kula mlebu kamar bojo kula mun turu duwek arep diparani anake ngelilir tapi nak banget kan menderita Bila begitu ada kesempatan langsung bujuk kula tak parani, ayo bunda jamak akhir rapal. Maka di hari menyongsong kemerdekaan ini nyuwun sewu begitu banyak karunia dan nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Salah satunya apa? Nikmat persatuan yang harus kita jaga. Bapak Ibu rahimakumullah, wong beda niku angsal. Yang tidak boleh itu adalah berpecah belah. Soalnya apa? Urip niku pilihan. Jangankan mau masalah golongan, jangankan mau masalah ormas, nyuwun saya. Iman mawon itu loh pilihan. Paman sya'a yuk nih, paman sya'a yakfur. Sing arep iman, loh. sing arep kafir, kafir. Jadi dari nopo mawon itu bukan masalah. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau saya sering didatangi sama teman-teman TNI, alah Gus, saat ini dari tentara itu rokok sok, gajinya tidak sapi turuti, gula proyek angel sapi turuti. Kula jawabnya gampang. Lah kowe yen sing ngongkon mlebu tentara iki sapa? Kuwi lak pilihanmu. Umpama zaman biyen tentara tau penak uripe sakniki kahanane kaya ngene, nggih niku sing jenenge kudu nampa ing pandum konakan. Aja iri umpama aku iri karo kanca-kanca polisi saiki uripe luwih kepenak daripada aku. Lah kula gampang mawon e kowe mbiyen mlebu tentara iki sing ngongkon sapa? Kuwi pilihane sapa? Tapi lak jenengan duwe bojo tentara yo. Oh nyeneng kongkon pawai jawabannya cuma satu siap dan 86 laksanakan bojomu tentara tinggalan pak teng di jabung tumbas ke dawet siap dan 86 malam Jumat pak jaluk kelon siap dan 8 wah tapi lah wong lanang paling tenang duwe bojo niku guru mlebu kamar takoni karo bojone, "Bapak masih ingat pelajaran kemarin?" Sing lanang jawab, "Kula lali, Bu. Ayo ulangi lagi." Tapi lah adik-adik sing jilbabe pink iki mesti takoni, "Kowe golek bojo sing kados napa? Kaya Abah mutah? Masuk Pak Eko. Sorry, kalian kalah bersaing. Rupa-rupa jomblo misalnya. Ingat adik-adik, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, insya Allah di pemakaman. Maka Bapak Ibu rahimakumullah atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah pada malam hari ini dan semakin bertambah nikmat karena degannya sudah datang. salaman bisa, mungkin bisa baru salaman. Salaman ya. Aruna, adem ora panas niki kopi panas yen tak unduh kabeh mesti kula mulih anyang-anyang yang bulurah tanggung jawab ini nikmat yang luar biasa 73 tahun kemudian bangsa ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala maka atas kesemuanya itu Pulau panjeringan sami warga masyarakat cekok kerajaan Sesarengan dalu menika nyuwun rahmatipun Allah. Mugi-mugi kanthi pengajian dalu menika ndadosaken wasilah kula panjenengan sami mau umumnya bangsa Indonesia mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Pulau sering maturnya, Indonesia niku pun merdeka 73 tahun. Pitung puluh telur tahun. Niku ibarat orang tua niku hitungannya pun tua. Kanjeng Nabi mohon yo suwari namung 60. umurnya Indonesia hitung puluh 73 tahun. Lah didelok saka yuswane Kanjeng Nabi berarti awake dhewe Indonesia niku pun diwene bonus 10 tahun. Pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki dan sebenarnya? Maka dalu menika kula ajeng takon. Bapak Ibu kula tak takon kalian jenengan. Yen jenengan ajeng kolaknya anak ra duwe duit. Arab ngrabeke anak ra duwe duit. Napa sing jenengan eling-eling? Allah napa sertifikat? Sing diling iling Allah napa sertifikat? Biasane sing diling iling mung loro. Siji sertifikat loro BPKB. Piye carane sertifikat dilebokke bank BPKB ini dilebokke penggadainya. Jare ini menyelesaikan masalah apal wong kulino gadek. Tahun 2013 teng Yogya niku masyarakat sing leboke sertifikat tenggang BPKB ini teng penggadean nilainya berapa hampir 5 triliun rupiah teng Ponorogo pun, insya Allah luweh parah ini saat ini ngeten, apa bisa dikatakan merdeka yang sebenarnya? Yang awalnya dewi ini kita asik dioyak-oyak karobak. Apa dikatakan merdeka kalau BPKB-nya masih di penggadean? Apa bisa dikatakan merdeka yang awal yang dimiliki uripe rong sejahtera? Derek. Merdeka kok, kok Merdeka kok soalnya bengung. Orang mungkin. Mesti rong bayaran dikit kita. belum bisa dikatakan merdeka kalau hati kita ini masih susah mergo sertifikatnya tasik tengbang. Jangankan jenengan DPR DPR niku kulo nyuwun saya. Begitu dilantik niku sk dileboknya dilebokke tengbang. Kula niku nganti apa nih? Soalnya jamaah DPR DPRD niku kata. Begitu dilantik SK-ne dilebokke bang. Soalnya nopo gembalek ke modal wingi sak sadurunge nyalon. Milo begitu gajian biasanya DPR itu wis ra nopo gaji. Dipotong bank, potong partai, ana romli rombongan liar, sakit turut. Milo biasanya DPR DPR niku namung ngandalke kunjungan kerja. Milo dengan itu orang tetap tetek nih, kulo saran karo jadi DPR. Wong DPR itu sak nggon-nggon kelasnya fitness. Napa niku fitness? e fit atine ngenes. Apa meneh wis ana pengajian ning cekok ana pengajian, kamangka biyen gawile daerah mriki. Arab teko ora nyumbang ora kepenak. Ya, Arab nyumbang kaya duwite ra Mila biasanya napa? Lah wong-wong sing ra duwe man golek-golek. Piye carane golek proyek? tanah ini golek duit sak piturute. Maka kemudian muncullah kasus-kasus seperti Nazarudin. Kasus-kasus seperti Anas Urbaningrum. Yang paling mutabir kasus-kasus seperti Setia Novanto. Jajak. Sing dikorupsi niku nyuwun sewu separuh lebih 2,7 triliun dari 5 triliun anggaran EKTP. 2,7 triliun itu diuntal kali Setia Novanto dan kawan-kawan. Milo setahun yang lalu jenengan gawe KTP niku kangenan lumrah. Soalnya nopo duitnya burung cair mergo pun kali DPR. Iya, ngeten Bang. Milo dalu menika umpama ana anggota DPR ngrungokke pengajian kula muga-muga kupinge terbuka selamat atine. Lah tersinggung mulai bye Kan kula lak patet Mungkin lak kacamata kula menduka menurut banget iki. Kula lak sering matur. Kiai kok mung diopas aku sih mana Ajeng nyalok nyedak kiai. Delalah kiai ini rada kok Begitu pemilu nyedak karo calon. Napa caleg nyedak kiai mergo pengen dipilih karo kiai lan jamaah. Napa meneh kaya kula jamaah ning Yogyakarta niku puluhan ewu wonten. Wes kuwabe rebutan. Tommy Suwarto pengen tindak nggih kulo. Wingi mun kali Mbak Titik kali anak anak Pak Harto do moro Pulang kulo. Kulo ngomong oleh tekan Tapi tidak boleh pakai atribut partai. Sampai kue kampanye tak usir. Lah ngapa aku sing di rumah? Terutama pulang itu pejabat, kurang tahu pulang dari duit karo pejabat. Wong duwe Gusti Allah. Apa? Mila adik gitu. Kamu besok kalau kamu yakin jodoh kamu itu diatur oleh Allah jangan pernah menangis di hadapan calon Tapi Oh. Tapi nangis sama dia, Ya Allah, kalau pengen duit bujo kaya apa nih? Menawi buatan sakit minimal kaya tukang sokeng kuwi ya. Bayu bayu. Jangan Arab pemilunya nyedak kiai. Wah, pengajian sak nggon-nggon layakane moro. Bila perlu melu gotong bantu Tapi kadang-kadang kia ini apa kok nyedak karo cara Soalnya apa? Pengen nguntal amplope calon. Milo milo pengen selamat nih kiai kiai Milo kadang-kadang yang cahak ini ku jadi kiai ini ramaningan dani. Soalnya apa pun biasa dipakai karo cara. DPR salah, orang maningan terus biasa diamplop miloniku niku ingkang dipun wastani samsat. Nopo niku samsat? Sama-sama bangsa. saya jauh loh Pak DPR. kan gelem tekon itu ya berarti siap ke omongan kula. Wong ini di DPR kar wargane ampuh wargane, wargane kuat ngundang kula ngaji DPR urung tahu. Lagi ya Allah, ndelok kanca-kanca niku mbok yo aja ngono-ngono banget to karo kiai. Suwe-suwe kiai kok mung dianggap kaya dong salam, mung kaya laos. Tegese nopo yang ajeng masak sayur di digoleki dhisik dhewe, sayure mateng gua dhisik. Sungguh terlalu engkau telah mencampakkan aku. Wadah. Suwe-suwe kiai kok mung kaya kondom. Wah. Butuh dinggo ra butuh digua, Wah, alhamdulillah nih lurai belum teko terus. Dongake muga-muga lurai panjang umur. Wong sak mati lurai urip dhewe. Kon bu, pokoknya jenengan film ngaji insya Allah selamat. Lah, teng Yogyo niku bu lurah. Bon kata saat ini lurah-lurah itu yang terancam masuk bui. Gara-gara apa? Gara-gara kurang pahamnya dan banyaknya menggunakan kewenangan yang salah, terutama yang berkaitan dengan dana desa. Aku yang ngerti bu. Dana desa itu saat ini kita ngatus nganti sak miliar. 700 juta sampai 1 miliar. Nyuwun sewu dulurah. Teng kampung, teng desa mriki asal pindah dana desa. Pindah Bu? Sekitar 700. jadi kan kita 3500. 700. Niku nyuwun sewu, kalau kemudian kita tidak hati-hati, dana desa itu bisa jadi surga bagi cekok desa kerajaan. Tapi juga bisa jadi neraka bagi lurahnya kalau tidak hati-hati. Bila kalau sering matur sering kalau terus supaya pejabat ini jadi pejabat sing ngapi. Hmm. Lurah sing paling api sak dunia itu namanya sinten? Lurah Bodrono. Bodrono yang itu sinten? Semarang. Semarang. pulau kula pulau. lurah. Senajan dengan urung-urung. ini contoh kula. Tak contoni. Sing contoh contone ampun awak pulau seksi. Tuh kamu nggak sakit kan? Raga lunas tuh. Oh, lah ngomong ngurung tak? Ya kau oh, wis kok tak apa. Yang omah duwe TV lah, Ya tuh ae aku bangun. Bulura. Sing jenenge DPR Delokno. Semar nika tangane ana loro. Sing siji ning ngarep ngoten iki buding. Niki semar. Niki karepe napa? Hablum minallah. Pejabat sing apik niku mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Mila kudune sesuk jenengan Pak DPR napa bulurah. Begitu jenengan diputuskan jadi oleh KPU Jangan ucapkan alhamdulillah, tapi ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji. Aku dari BBR mergo dikarepke karo Gusti Allah. Selama aku jabat lima tahun diawasi karo Allah. Pertanggung jawabannya sesuk langsung karo Gusti Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Milom bian almarhum Ki Entus Susmono. Dalang kondang Bupati Tegal. Engkang kalau wingi sedo sadurunge Ramadan nate begitu jadi bupati diteri sapi loro rumbo belum. Warganya ngomong pantos jabal syukuran kula ngomong salah kowe kena syukuran sesuk lah wis limang tahun jabat jadi bupati kowe selamat iso mensejahterakan rakyat orang nguntal duit rakyat orang dioyak-oyak jaksa orang dioyak-oyak KPK baru syukuran begitu kowe jadi aja syukuran innalillah Allah Allah Allah Allah saat ini siapa sih bisa jamin dari DPR iso genep pinang tahun? Siapa sih bisa jamin dari Bupati genep pinang tahun? Bukti nih, nembil tahun doya-oyak karo KPK. Contohnya Bupati Klaten. Siapa sih bisa jamin? Soalnya nopo lali filosofi ini. Allah, Allah, Allah, Allah. Saya nomor loro tangannya tengundi, Pak DPR Kelurahan, tangannya semarti. Neng Lah Neng Buri sing kalau mikir sapa? Ayo. Masa Karena ada suara nih. Allah Allah menyanyi iya, iya, dangdut. Iya. Buka ini, jos. Tangan ini kan temu di kan buri. Pak DPR Tangan ini Semar sing ning buri kan nyewon saya. Ngatung mendhuwur napa duding mengisor. Ayo sing seneng wayang. Sing bener niku ngacung mendhuwur apa nduding mengisor? Nduding mengisor. Niki karepe napa? Yen niki hablum minallah bunyi nafas dunia ditobat lan taat marang Gusti Allah. Aku jadi DPR mergo dikersake karo Allah. Aku jabat diawasi karo Allah. Sesuk pertanggung jawabane karo Allah. Hablum minanas maknane napa? Metune nafas di robo nguntungke wong liya, minimal orang rugi wong liya. Mila jenengan jadi DPR, Sing digolek ini kan apa? Manfaat. Manfaat sih dan kagum rakyat. Mila dari DPR itu aja pengen dari wong suge. Dari DPR itu wakaf politik, dari lurah itu wakaf politik. Tegesnya apa? Hidupmu diwakafkan untuk kesejahteraan rakyat. Mila dari lurah dari DPR itu golek jeneng, boten golek jenang. Lah golek jenang, ning mirah kono jenang jenang lah, apa ini kita buluran kudu oh, ana manfaate mila lan jenengan dadi pejabat ana manfaate man contoh Oh, Bung Karno ana manfaate Amerika itu nganti wedi kali Bung Karno Kenapa nama Bung Karno sekarang harum? Jelas karena ada manfaatnya. Bandara Soekarno Hatta. Gelora Bung Karno. Jalan Soekarno. Mana kayak Purwanto kok ada manfaatnya? Kondang jenengmu pun. Eh. Umpamanya Raiso iso Bung Karno jadi jeneng stadion, minimal lah Purwanto kondang yang cekok. Jadi jeneng WC kan lumayan. Waduh, R eh, saking kundi, saking tipis. Toiletnya oh, jenenge napa? Oh, mantap. Lagu Juni apa Pemimpin-pemimpin bangsa ini sudah mulai mikir manfaatnya ini apa? Artinya apa? Orientasinya itu bukan kekuasaan, bukan kekuasaan main minded, tetapi apa? Kira-kira aku jadi DPR itu manfaatnya apa orang? Kira-kira aku jadi tentara itu manfaatnya apa ora? aku dunia belajar itu saking Mbah Mudin itu. Mbah Mudin wong paling ikhlas sak Ada orang aku mudine? Biasanya sarang ngeliting ngambune boleh gak kenyang ya. Mbah Mudin itu paling ikhlas. Sak wayah-wayah ada orang mati makan jam menurut bengi mbak ana mati ayo dibungkus kurang tau mbak ana wong mati wani piro ora tau njaluk opak kadang-kadang sing mati yo nyang lali ra nyangoni wong modal kok nyangoni niku wong ekspres, Kula kula sering matur DPR kali Mbak Mudin ku angkuh Mbak Mudin. DPR mati sing bungkus sinten? Mbak Mudin. Mbak Mudin mati bungkus dhewe. kok ikhlas gitu. Kulon itu angkat topi, angkat tangan kali tiang-tiang profesi ini kados Mbak Mudin. Ya. Milo ibu-ibu nyuwun sewu. Lah jenengan golek calon mantu sing apik, mang prioritaske wong kaya Mbak Mudin. Nang awakmu lak isin lak duwe mantu tentara takoni. Mantumu sapa? Tentara. Matane mendelik. Mantumu sapa? Kau dunia takoni. Mantumu siapa? Modern. Pekerjaannya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok sampean modal tak bungkus saiki. No. Ini sekarang ngonten. Pejabat itu yang harusnya berorientasi kepada nilai manfaat, tapi tereduksi dengan apa? Hanya sebatas mempertahankan kekuasaan. Mila kudune awake dhewe niki iso ngukur aku dadi pejabat ki ono manfaate apa ora. Teng pundi-pundi kula matur. Kula ketemu kali ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi saking PDI. Pulau itu saking partai mau cedak. Tapi nyuwun saya Pulau sering matur, siapapun boleh undang ngaji Gus Miftah, tetapi kontribusinya adalah kritik. Yen ora dalam dikritik ora usah undang ngaji. Mulai gara-gara kritik kan disangkani, ora apa-apa, aku duit-duit wong sing kok nang nyeloni aku, Ora apa-apa. Lapor ke polisi. Karena itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kalau itu nganti bengok-bengok ngoten dia ana kondo, Nopo Napa Gus tahu? mboten wedi tidak dicekal karo polisi? Salahku apa? Wong aku watawasau bil hak watawasau bis sabr. Aku pengen kancaku DPR niku selamat. Aku pengen duit dulur kaya bulurah niku selamat. Sing jenenge obat niku mesti pahit. Pahit. Tapi nyuwun sewu piye carane ora pahit? Ya kok nganggo cara. Ana kalane ngombe obat niku nganggo banyu. Ana kalane ngombe pil niku nganggo pisang, ana kalane nganggo sego, ana kalane nganggo telethong. Eh kok telethong. Lah, supaya mlebu ning kupinge Pak DPR kare guluran iki rasane mboten pahit. Nyuwun sewu, atine kudu seneng. Atine kudu seneng. Baju jenengan niku jilbabe adik-adik ping iki. Iso mulus, iso dadi rapi. Mergo siji diubah ikum nganggo ringso. Nah, dikom niku rasane panas. Lah mong dikom tok ora resik kudu diucek. Diucek ora resik dibilas begitu dipilah supaya api di PP panas apa menerang dereng setrika baru bisa mulus Lanjutnya dengan dari pejabat lagi lebih dikritik nyuwun sangu yo jadi pejabat Iya lagi gelem ngrungokke omongan Pulau yo mengangkat usah ngaji Oh saya ngundang pulau warga kok kan turae dulu. Lah nganti ngoten niku, Pak Tentara. Apa aku pinjengan di penjara? Lah aku salahku ki apa? Umpama kula menyampaikan kebenaran saya ditangkap kemudian masuk penjara. Alah serapopo, Nabi Yusuf ke yo bagus mlebu penjara. Umpama aku mlebu penjara tak kodok bagus e kaya Nabi Yusuf. ajar. Nabi Yusuf itu cemplung ke sumur di Cangkemnya atas Pak Cie. Ya. Berarti mulai ngaji Gus Miftah cemplung ke sumur di sini. Masuk Pak. Salam ala Nabi Muhammad. Salam. Ya. Suri toladan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pulau ini Pak DPR, lurah depan ke pantai suburnya aja sambati. Umum gara-gara, nah lurah itu dengan gaji gajinya kira, Lurah itu gajinya titik tak ada. Milo begitu bulurah itu wani nyalon, wes paham gaji itu mau titik. Soalnya apa pengabdian? Rezekinya saking di orang nyangkok kantor kelurahan. Tapi biasanya yang melayani masyarakat di ikhlas, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lho, mira nomor bukan kantor takoni, ada yang bisa dibantu? Lalu rasanya kurang ajar, lo bukan kantor takoni, ada yang bisa dibagi Cangkemmu. Eten, kancing Nabi itu sholat, di belakangnya sahabat. Rasulullah pilih presiden. Rasulullah pilih khalifah. Jazirah Arab itu tanah kekuasaannya Rasulullah. Satu ketika sholat, Allahu Akbar. Setiap kali pergerakan sholat ada suara gemuruh dari perutnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, sahabat bertanya, Rasul, saya mendengar ada suara suara bergemuruh dari badan Rasulullah. Itu suara apa? Kanjeng Nabi nutupi. Orang apa-apa bro, aku apa? Sahabat ngeliat, boten kanjeng Nabi, kita semua yang ada di belakang mendengar ada suara bergemuruh dari badanmu akhirnya nopo jubah kanjeng Nabi dibuka kaget ternyata apa ada selendang ada sehelai kain yang dililitkan di badan Rasulullah Muhammad SAW kemudian di dalam kain tersebut ada batu-batu kerikil jadi suara orang itu ternyata suara kerikil yang bergesekan antara satu dan yang lain lanjut apa? padarane kanjeng Nabi ini ketok kuru ketok kerempet Akhirnya nopo para sahabat sami tangkap, ada apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sudah dua hari dua malam saya tidak makan. Dan nopo kanjeng Nabi lagi sambat karo sahabat, lagi sambat kalian rakyat, Sehingga para sahabat mengatakan, Rasul, kenapa tidak bilang kepada kami, wahai Rasul? Kalau seandainya engkau mengatakan kepada kami, pasti akan kami bantu. Toh engkau adalah Nabi kami, engkau adalah Presiden kami, engkau adalah pemimpin kami. Apa jawaban Rasulullah? Saya tidak mau merepotkan rakyat. Saya tidak mau merepotkan umat. Mila kudune pejabat nika isin dia jadi pejabat kok pamer bodoh, pamer Yang Gue mobil api kalau itu dipamer-pamer kita rakyat. Tapi dengan rasa kaget yang DPR itu mulya. Ingat DPR niku wakil rakyat. Mila yang cekok pengen sugih Gus diwakili karo DPR. Tiang cekok pengen duwe rumah api diwakili karo DPR pengen ning luar negeri diwakili karo DPR nyemplung neraka diwakili DPR pusat yuk Kalau kalau biar Pak DPR, jaringan, tahu kelingan pesawat Sukhoi sing dijajal di lak tibon Gunung Putri Bogor. Nah, kula takon, kalau seandainya 560 anggota DPR numpak pesawat Sukor nabrak gunung salah kira-kira sing selamat piro kanca kula jawab mati kabeh salah Ono sing urip salah kalau 560 anggota DPR numpak pesawat Sukor nabrak gunung salah berapa yang selamat 250 juta rakyat Indonesia Asap Nanti kula takon ya apa Pak DPR? DPR kali polisi itu hebat budi. Yo DPR Kapolri kayak so jadi Kapolri dipilih kalau komisi terus bidang hukum. Oh, ngoten deh. yang DPR kali tenang. Woi, hebat panglima, hebat eh, DPR, panglima TNI so jadi panglima itu dipilih oleh Komisi satu komisi satu bidang keamanan, informasi dan luar negeri. Yang DPR karo presiden, yo apa DPR? Jokowi iki so nyalon, kuwi sing nyalon ke partai, eh, partai iki sing gue yo DPR. Ngoten iki. Gitu. tahun ketakonku. Yang DPR kalian jadi Nabi batu Bibis, mumet gas. Akhirnya kalau jawab, gue takon apa? DPR karo jadi Nabi. Ya buat hebat DPR. Lah kok ngoten Gus nggih, wong Kanjeng Nabi wedi kalau Gusti Allah DPR belas rabi kalau Gusti Allah. Wis sama DPR jadi kan gelem sabar ikhlas eh, insya Allah Allah wis selamat. Nganti awakmu mulai sesuka dadi meneh gitu loh. Tak dongake awakmu dadi. Tak setrika nganti resik. Bu, maka pulau pesan. Jangan pernah memilih pemimpin-pemimpin yang hanya mengandalkan uangnya untuk mendapatkan jabatan. Kok ana salah meronggonmu nggawa beras tampa ning berase, ning ra rasa mau pilih wong. Ngono wae, wong Kanjeng Nabi pun nyemotaken kula panjenengan sami arrosi wal murtasi binar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Kita dalam DPR nyogok rakyat niku neraka. Rakyat sing nampa sogokan niku nggih neraka. Tak takon kali ibu-ibu cekok. Jenengan kira-kira pilih pundi? Nyogok napa disogok? malah sogok-sogokan dia apa? Napa wonten go jaman sakniki ra ngetokke duit dari DPR kata lho. Pak DPR, kanca kula niku ora ngetokke duit. Ning mergo srawunge apik, gelem teko ning rakyat iku sak wayah-wayah. Niku ora ngetokke duit iso dadi lho. Tapi kata tiang niku ngetokke duwite uwo kae. Rakyat nyuwun calon niku ngetokke duwite oke, tapi mboten dadi. soalnya napa? Tegelem teko yen ajeng pemilihan tok. Ini kita ambil sumbangan gampang banget toh. Pak DPR, calon DPR mau ajeng bangun jalan bantu aspal. Pak calon DPR ajeng bangun masjid, bantu semen. Biasanya lara jadi jaluk meneh. Aspalnya jaluk meneh. Semennya jaluk meneh. Sing lucu yen kulo ajeng nyalon nyumbang bandu ning kampung. Delalah orangnya tak telepon yen arep nang jipuk jupukan tumpahono dhewe Kalau pengen Pak DPR diurang, jenengan selamat karo Gusti Allah. Orang mau ini dah. Telat malaikat yang meninggal. Saya pengen negara ini mendapatkan pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah. Amin. Amin. Yang senantiasa memberikan nilai kemanfaatan untuk rakyat. Amin. Amin. Yang senantiasa tidak mementingkan hidupnya tapi mementingkan rakyatnya. Amin. Amin. Jabatannya untuk menyelamatkan rakyatnya tidak hanya untuk kesenangan pribadinya. Amin. Oh niku buaga. Buaga. Entengan. Wong niku entengan manfaat. Manfaat Mohon muka-muka Indonesia sesuk sinten kemawon nih iso ke negara nih Amin. orang usah padu mergo jenengan beda pilihan Prabowo karo Jokowi. Sing paling jenengan kudu eling-eling mbuh sing dadi Prabowo napa Jokowi tetep mawon jenengan tetep tandur ning sawah. Sing dagang yo tetep bakul ning pasar. Nggih napa mboten? Nggih. Padu kok karo tanggane gara-gara pilihane presiden beda. kue kowe lara, kowe sing tilik tanggamu ora Prabowo. Kowe mati sing layak tanggamu ora Jokowi. Ora usah ngenyekan pendukungnya Jokowi, ngenyek pendukungnya Prabowo, kampret. Pendukungnya Prabowo nyeluk pendukungnya Jokowi, cebong gara-gara pemilu sing siji dadi kampret sing siji dadi ceklek Bu ayem-ayem mawon kaya rumah tangga niku lho wong pilihan legislatif presiden iku lak namung semenit to dandane sak jam nyoblose semenit lor ning TPS ibu-ibu sing dibape biru iki dandane tenanan kok itu mlebu TPS nyoblos, mung sak menit belum rampung mendingan kue ning omah karo bojomu nyokote baju semenit nyoblose sajam kowe rodong bro tapi belum bojo bojo ya dilawan Aku Giles hati kula bojo ayu iku nyepaki tangga bojo elek ayo ditelateni bojo tuwa muka-muka gedang mati